dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi. Nah, pembahasan tentang siapa yang masuk dalam pembicaraan tentang perintah dan larangan. Maksudnya siapa saja yang terkena eh, arah pembicaraan terkait perintah dan, dan larangan. Siapa yang di, yang diperintah dan siapa yang dilarang. Nah, dari kalangan hamba-hamba Allah, siapa saja mereka? Kata beliau, alladzi yadkhulu fil khitab bil amri wan nahyi huwal mukallaf Yang masuk dalam pembicaraan terkait dengan perintah dan larangan, yakni yang terkena beban syariat khitab, ya, pembicaraan tentang uh, perintah dan larangan adalah al-mukallaf. Nah, al-mukallaf. Siapa itu al-mukallaf? Al-mukallaf wa huwal balighul aqil wa balighul aqilu. Dia adalah seorang yang balik dan akil. Nah, seorang yang balik dan akil. Di sini beliau rahimahullah taala menjelaskan kepada kita siapa yang terkena beban syariat. Siapa yang terkena beban syariat? Siapa yang diperintah ya maksudnya kalau ada perintah atau larangan dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ah, Perintah dan larangan itu untuk siapa? Ya. Apakah semua manusia terkena beban syariat itu, perintah dan larangan itu, ataukah ada orang-orang yang dikecualikan? Nah, ini akan dibahas oleh pengarang rahimahullah taala. Nah. nah, ini untuk membedakan antara manusia dengan hewan karena hewan itu tidak terkena beban syariat. Nah, nanti dari kalangan manusia pun ada beberapa orang atau orang-orang yang tidak terkena beban syariat. Ya, tidak terkena beban syariat dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, di sini beliau sebutkan perintah dan larangan itu tertuju kepada siapa? Tertuju kepada al-mukallaf. Siapa mukallaf itu? Al-mukallaf itu adalah al-balighul aqilu. Seorang yang balig dan akil. balig akil. Ya. Apa itu balig? Kata beliau, "Fa kharaja biqaulina al balig al as Keluar dari ucapan kami, baligh adalah orang atau anak kecil. Nah, jadi yang terkena beban syariat ya yang perintah dan larangan tertuju kepadanya adalah seorang yang mukallaf. Siapa mereka? Seorang yang balik dan akil, berakal. Balik dan berakal. Siapa yang balik itu? Kata beliau, keluar dari ucapan kami, dari kata balik adalah as-sogir, anak kecil. Berarti anak kecil tidak kena beban syariat. Fala yukallafu bil amri wan nahyi taklifan musawiyan li taklifil balighi. Maka anak kecil itu tidak terkena beban perintah dan larangan. Ya, sebagaimana beban yang serupa atau yang sama terhadap beban yang dipikul atau yang ditanggung oleh seorang yang balik. Ya, jadi beda antara orang yang sudah balik dan yang belum balik. Ya. Masya Allah taala. Tapi siapa yang siapa uh, orang yang disebut sebagai orang yang balik itu? Orang yang balik itu tidak lepas dari tiga, tiga perkara. Ya. Atau yang telah mencapai salah satu dari tiga perkara kalau dia laki-laki. Yang pertama tumbuh kemaluan di sekitar kemaluannya, yang kedua dia berusia, berusia 15 tahun, ya atau yang ketiga dia telah mimpi basah. Ya, telah mimpi basah. Ini kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan ditambahkan satu. Kalau dia sudah haid. Kalau dia sudah haid. Kalau salah satu dari tiga tanda ini atau salah satu dari empat tanda ini muncul, berarti dia dikatakan sebagai seorang yang telah balik, telah dewasa. Nah, kalau belum, berarti masih kecil, masih anak kecil. Nah, dia tidak di, dia tidak dibebankan dengan beban-beban syar'i, ya, seperti perintah dan larangan, ya, seperti dibebankan kepada orang yang dewasa. Jadi beda anak kecil itu kita perlakukan beda. Ya, beda dengan yang sudah dewasa. Kata beliau walakinnahu yu'maru bil ibadati ba'da tamyizi. Nah, akan tetapi si anak kecil tadi yang belum dewasa tadi itu diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah setelah dia tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu Uh, anak kecil belum balik, anak kecil tapi dia sudah bisa membedakan mana yang benar mana yang Eh, mana yang baik, mana yang buruk. Tamyiz, dia sudah bisa membedakan. Ya. Contohnya biasanya anak-anak itu, anak kecil itu dia dia dia dia dia balik dengan umur 15 tahun umpamanya. Atau ada tumbuh bulu di, di sekitar kemaluannya, ya atau dia pernah mimpi basah. Nah, nah ternyata si anak kecil ini, laki-laki tadi ini tidak tidak pernah mengalami tiga perkara tadi. Ya. Tidak pernah mengalami tiga perkara tadi, tapi dia sudah bisa membedakan Ya, misalnya anak, anak kecil umur umur umur tujuh tahun atau delapan tahun atau sembilan tahun, dia sudah bisa bedakan ini perempuan, kalau dilihat, dilihat perempuan dia bisa dia bisa bedakan ini cantik, ini bukan. Nah, ini cantik, ini bukan. Itu tanda dia sudah bisa apa? membedakan. Nah, kalau dia sudah tamiz maka dia diperintahkan untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Nah, tamrinan ala tamrinan lahu ala ta'ah sebagai bentuk latihan untuknya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, wa yamna'u minal ma'asi liyata al-kaffu anha dan dia dilarang untuk melakukan perbuatan maksiat ya supaya dia terbiasa untuk menahan diri darinya jadi tetap kalau kalau dia walaupun dia masih kecil belum balik tapi kalau dia sudah tamyiz kalau dia sudah tamyiz maka dia diperintahkan untuk beribadah dan dilarang untuk melakukan perbuatan perbuatan maksiat. Tapi tidak harus, ya, tidak, harus. Umpamanya kita punya anak kecil, ya, belum balik, masih umur eh, masih kecil, belum balik. Ya, kita perintahkan dia dia sholat, dia sholat ikut bersama kita. Nah, tapi umpamanya eh, pada waktu subuh umpamanya, ya, mereka tertidur pulas. Ya, apakah kita harus bangunkan mereka? Kita paksa mereka bangun? Enggak. Nah, tapi kalau kebetulan mereka bangun, ya sekalian kita ajak mereka sholat tidak mengapa insya Allah. Ya, jadi Eh, tidak harus untuk memaksa mereka melakukan ibadah. Tapi kita juga dianjurkan untuk apa? Memerintahkan mereka kalau mereka sudah sudah tamyiz. Nah, dan kita juga melarang mereka dari perbuatan maksiat ya supaya mereka terbiasa ya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, ada kata pepatah mengatakan ala bisa karena karena biasa. Nah, jadi anak kecil itu dibiasakan, dibiasakan. Nanti kalau dia sudah mulai dewasa, mulai besar, nah baru kita ajarkan mereka bahwasanya amalan itu harus dikerjakan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih kecil dibiasakan saja, sama seperti uh, seperti kemarin bulan puasa. Ya, kita punya anak umpamanya kelas 1 SD, kelas 2 SD. Ya, kita ajar mereka puasa. Ya, ke kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 SD, kita ajak mereka puasa. Ya, Apakah wajib mereka berpuasa? Enggak wajib, tapi kita kita sebagai orang tua ajak mereka berpuasa, ya kita e, didik mereka untuk berpuasa supaya apa? Supaya mereka terbiasa dengan amalan soleh itu. Nah, masya Allah taala. Wa kharaja kaulina al-aqilu. Keluar dari ucapan kami al-aqil. Jadi tadi sudah kita sebutkan ya. Siapa yang disebut dengan mukallaf? Mukallaf itu adalah seorang yang balik, dewasa. Yang kedua akil, berakal. Nah, kalau dia dewasa dan berakal, maka dia terkena beban syariat. Perintah dan larangan itu tertuju kepadanya. Nah, ah, keluar dari ucapan akil tadi, orang yang berakal adalah al-majnun, orang yang gila. Fala yukallafu bil amri wan nahyi, maka orang yang gila itu tidak terkena beban perintah dan larangan. Ya. Walakinnahu yumna'u mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi au ifsadin. Akan tetapi orang yang gila itu dilarang ya dari melakukan perbuatan-perbuatan ya yang ada pelampauan batas di dalamnya kepada orang lain. Artinya eh, dia dilarang untuk melakukan perbuatan yang eh, memudaratkan orang lain atau ifsad perusakan atau kerusakan. kalau kalau perbuatannya bisa menimbulkan kerusakan atau mudarat kepada orang lain, maka orang yang gila ini wajib ditahan. Ya, wajib di ditahan. Ya. Dilarang. Ya, siapa yang larang? Ya tentunya walinya yang menjaga dia. Nah, walau fa'alal ma'mur bihi lam yasihha minhu fi'lu Dan jika seandainya dia melakukan perbuatan yang diperintahkan, maka perbuatan yang dia kerjakan, ibadah yang dia lakukan itu tidak sah. Kenapa? Li'adami qasdil imtithali minhu. Karena tidak adanya niat untuk melakukan perbuatan itu. Contohnya kalau ada orang gila sholat, ada orang gila sholat. Kita sholat, dia, dia ikut juga sholat. Pertanyaannya, apakah sholat orang gila itu sah? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki qasdul imtithal. Tidak punya niat untuk melakukan perbuatan tersebut karena memang diperintahkan oleh Allah. Dia sedar, sedar ikut-ikutan. Ya, namanya orang gila. Ya, nggak, dia dia tidak akan pikir ke situ. Nah, masya Allah taala. Ya, jadi kalau kalau dia e, melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang lain, ya maka dia dilarang, harus dilarang. Ya, oleh karena itu umpamanya kalau ada orang yang gila, ada orang gila umpamanya, ya, atau ada si fulan punya anak gila, ya, anak ini dia dia lempar rumah atau jendela orang ya pecah cerminnya apakah si anak tersebut wajib mengganti nah jawabannya wajib ganti tapi yang ganti bukan dia yang ganti adalah walinya orang tuanya yang ganti nah apakah dia berdosa karena telah melakukan kriminal atau berbuat sesuatu yang memudaratkan orang lain kita katakan dia tidak berdosa kenapa karena dia gila nah karena dia gila. Tapi dia wajib apa? Wajib mengganti. Yang mengganti adalah orang tuanya atau walinya. Nah, maka e, orang tua yang punya anak seperti itu, ya tidak boleh dia katakan, ya kok saya harus ganti anak saya kan nggak sengaja, anak saya kan gila. Tetap orang yang tidak sengaja atau orang yang gila, ya atau orang yang mabuk atau yang semisal dengannya, kalau dia tidak sengaja melakukan sesuatu, maka dia tidak berdosa. Ya, dia, dia tidak berdosa umpamanya ada tiga orang tidur atau empat atau lima orang tidur ya tiba-tiba si A yang pertama ini dia bangun ya mungkin dalam dia sedang bermimpi dia mimpi sedang berkelahi ya sedang uh, mungkin dia sedang apa namanya uh, berperang ya atau yang semisal dengannya tiba-tiba dia ambil parang atau dia cekik teman sebelahnya atau dia dia uh, apa namanya dia bunuh teman di sebelahnya dengan parang yang dia gunakan tadi ya. ternyata ketika dia bangun ya Allah sudah mati temannya Ya, dia bunuh temannya atau dia pukul temannya atau dia cekik temannya sampai mati dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia mengigau umpamanya. Ya. Pertanyaannya, apakah si pembunuh tadi orang yang, yang membunuh dalam keadaan mengigau tadi, apakah eh, dia berdosa? Dia tidak berdosa, tapi dia wajib apa? Mengganti ganti rugi. Wajib yajibu alaihi dhaman. Nah, atau umpamanya dia tidur Kemudian dia dia bangun, dia ambil HP temannya, dia banting, dia rusakkan HP temannya. Apakah dia berdosa? Enggak berdosa, karena dia enggak dia enggak sengaja. Tapi dia wajib apa? Dia wajib mengganti. Nah, masya Allah taala. Baik. Kemudian kita beliau ثم أجاب المؤلف عن إيراد عن إيراد فقال ولا يرد على ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق Eh, ijabuz zakati wal hukukul maliyatu. Nah, fi malis sagiri wal majnuni. Nah, dan ini tidak berlaku pada uh, kewajiban zakat dan hak-hak maliyah, hak-hak harta uh, pada harta anak kecil dan orang gila. Maksudnya apa? Dalam urusan zakat dan hak-hak harta ya itu tidak ditinjau pada sisi pelakunya tapi ditinjau pada sisi sebab diwajibkan zakat dan hak harta tersebut nah masya Allah taala ya perhatikan tadi kita sebutkan ya mukallaf itu siapa seorang yang akil dan dan balil seorang yang akil dan balik. Kalau dia tidak akil, Eh, kalau dia tidak balik, dia belum dewasa atau dia gairah eh, gairu akil, dia bukan orang yang berakal, ya maka tidak terkena beban syariat. Tapi dalam urusan zakat, ya urusan zakat demikian pula dalam dalam hak-hak malia, hak-hak harta, ya maka hal itu tetap berlaku bagi ya orang gila atau anak kecil tersebut. Beliau sebutkan di sini. Kenapa? Lianna ijabah hadhihi ijab hadhihi hadhihi marbutun bi asbabin muayyanatin hatta wujidat hat, mata wujidat sabat al hukmu. Karena ya wajibnya perkara ini yaitu zakat ya demikian pula eh, hak-hak uh, maliyah hak-hak harta ya seperti nafkah ya, memberi nafkah ya itu wajib disebabkan karena adanya sebab-sebab tertentu yang kalau sebab-sebab tertentu tersebut ada, maka hukumnya pun menjadi ada. Ya. Fahiya mangzurun fiha ila sababi ila ila fa'il. Maka hal yang seperti ini kewajiban zakat atau hak maliyah tadi ya itu dilihat dari sisi sebabnya bukan dilihat dari sisi pelakunya. Nah. Ya. Contohnya kalau ada orang gila, orang gila punya harta, ya, dia punya harta yang banyak, maka dia wajib mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat menurut pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Nah, demikian pula kalau dia punya eh, kerabat-kerabat fukor eh, kerabat-kerabat uh, yang miskin, fukorok, Nah, maka wajib dia berinfak kepada mereka dengan hartanya tersebut. Ya, demikian pula orang anak kecil. Kalau anak kecil itu punya harta, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya atau dia berinfak kepada karib kerabatnya yang miskin tersebut. Ya. Mungkin ada, ada mungkin ada yang bertanya, "Loh, kenapa wajib zakat? Bukankah mereka itu e, gila? Orang gila kan tidak wajib zakat, eh, tidak terkena beban syariat. Bukankah mereka itu masih kecil? Anak kecil kan tidak terkena beban syariat." Ya. Maka jawabannya beliau sebutkan tadi. Ya. ya, betul. Anak kecil dan orang gila tidak terkena beban syariat, tapi dalam masalah Eh, kewajiban zakat, demikian pula kewajiban berinfak ya, menginfakkan nafkahnya kepada kerabatnya yang miskin atau orang yang menjadi tanggungannya, yaitu karena sebab-sebab tertentu yang telah uh, ada pada perkara tersebut. Ya, walaupun dia gila, walaupun dia masih kecil, seperti seperti tadi dia punya harta yang banyak. Ya, wajib zakat. Zakatnya yaitu menjadi wajib bukan ditinjau dari sisi pemilik harta yang yang yang uh, gila tersebut tidak, tapi zakat itu wajib ditinjau dari sisi apa? Dari sisi hartanya. Karena hartanya sudah sampai nisabnya, sudah sampai satu haul, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Siapa yang keluarkan? Tentunya bukan orang gila itu yang keluarkan. Yang keluarkan adalah walinya. gitu. Nah, nah tentang pembahasan zakat, pembahasan zakat ya kapan berapa e, nisabnya, kemudian apa itu haul, satu haul dan segala macamnya, itu dibahas dalam pembahasan pembahasan fikih. Nah, masya Allah taala. Baik. Selanjutnya kata pengarang rahimahullah taala, "Wattaqlifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimina wal kuffar." Lakinnal lakinnal kafira la yasihu minhu fi'lul ma'muri bihi hala kufrihi. Liqaulihi ta'ala وما منعهم أن تقبل منهم نفقت نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله والتقليف kata beliau beban bil amri wan nahi beban perintah dan larangan itu itu mencakup kepada seluruh kaum muslimin dan orang-orang kafir akan tetapi orang kafir itu la yasihu minhu fi'lul ma'muri bihi hala kufrihi tapi orang yang kafir itu seandainya mereka melakukan beban tersebut, ya, umpamanya dia sholat umpamanya atau dia mengeluarkan zakatnya, maka sholat dan zakatnya tidak sah dalam kondisi masih kafirnya dia. Ya, kalau dia masih kafir nggak sah sholatnya, tidak sah juga uh, zakatnya. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 54 Allah berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa Tidak ada yang e, menghalangi agar nafkah, e, sedekah mereka atau infak mereka atau zakat mereka diterima oleh Allah. Tidak ada yang menghalanginya ya, kecuali karena mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ya, nafkah atau zakat yang mereka keluarkan atau infak yang mereka keluarkan itu ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya karena mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. wala yu'maru biqada'ihi idza aslama. Dan orang yang kafir itu tidak diperintahkan untuk mengkodok semua kewajiban-kewajiban dari beban syariat tersebut kalau dia sudah masuk Islam. Ya. Umpamanya ada orang yang e, kafir, kemudian dia masuk Islam, ya, umur e, anggaplah dia balik umur 15 tahun. Dia masuk Islam umur 20 tahun. Ya, dia masuk Islam umur 20 tahun. Maka selama 5 tahun itu dia nggak sholat di umur dua, uh, pada umur 20 tahun dia masuk Islam, apakah dia wajib mengkodok semua uh, eh, salat yang per, pernah dia tinggalkan ketika masih kafirnya? Kata beliau, la yu'maru biqada'ihi. Orang-orang seperti ini, orang yang kafir yang sudah masuk Islam, itu tidak diperintahkan untuk mengkodok apa yang telah menjadi kewajibannya waktu dia uh, masih kafir tersebut. Nah, waktu masih kafir waktu itu. Ya, kenapa? berdasarkan eh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 38 Allah berfirman qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu kalau mereka berhenti dan eh, kalau mereka berhenti ini berhenti dari kekafirannya mereka masuk Islam yughfar lahum ma qad salaf maka akan diampuni untuk mereka apa yang telah berlalu yakni diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu jadi mereka tidak wajib untuk mengqadha. Wa qauluhu wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin bin al-As. Demikian pula berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Amr bin As, Nabi bersabda, "Ama alimta ya Amr, annal Islama yuhdimu atau yahdimu ma kana qablahu." Tidakkah engkau mengetahui wahai Amr bahwasanya Islam itu menghapus apa yang telah berlalu Nah, artinya kalau dia sudah masuk Islam, semua yang telah berlalu itu terhapus, ya, kembali dari nol. Ya, jadi dia nggak ada kewajiban untuk mengkodok. Yang selama lima tahun kafir dia wajib kodok, nggak ada seperti itu. Ya, atau dia e, wajib mengkodok kewajiban-kewajiban yang lainnya yang dia tinggalkan selama kafirnya, maka ini dihapus darinya dan dimulai dari dari awal lagi. Nah, masya Allah taala. Baik. Kata beliau melanjutkan Nah, wa inna ma yu'aqabu ala tarkihi idza mata 'ala al-kufri liqaulihi ta'ala 'ala jawabil mujrimina idza idza sa'alu ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin naku نكن miskin Wa kunna نخوض ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Surat Al-Muddathir ayat 42 eh, sampai 47. Mereka hanya saja mereka itu ya, orang-orang yang kafir itu ya akan disiksa. Kenapa? Karena mereka meninggalkannya kalau mereka mati di atas kekafirannya. Jadi orang-orang kafir itu nanti akan disiksa. Ya, orang-orang yang kafir akan disiksa nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan untuknya. Ya, sehingga dia mati dalam kondisi kafir tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalilnya? Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47. Allah berfirman menjawab tentang kondisi orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa. Ketika mereka ditanya, "Masalakakum fi sakor Apa yang membuat kalian itu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang yang salat." Walam nakunu tu'imul miskin dan kami tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memberikan makanan kepada orang miskin dan seterusnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Maka kesimpulan dari pembahasan ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, khitab ya, arah pembicaraan dalam perintah dan larangan itu itu terarah kepada seorang yang mukallaf. Siapa mukallaf telah disebutkan tadi, dia adalah seorang yang balik dan akil, seorang yang dewasa dan berakal. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara yang muslim ataupun kafir. Nah, mereka terkena beban syariat itu ya, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala ataukah dari rasulnya nah poin yang kedua dari kesimpulan pembahasan ini anak kecil dan orang gila itu la yukallafani illa fil umuri maliyati faqat anak kecil dan orang gila anak kecil yang belum dewasa dan orang gila itu tidak terkena beban syariat kecuali hanya pada pembahasan harta saja ya seperti zakat dan nafkah uh, wajib yang lainnya demikian pula dalam masalah jinayat ya kriminal kalau mereka melakukan sesuatu yang merugikan orang lain maka wajib dia menggantinya ya yang mengganti adalah uh, walinya tentunya ya masya Allah taala kesimpulan yang ketiga yukallafus sobi anak yang masih kecil itu Eh, terkena beban syariat dari sisi layal eh, la yalzam alaihi ya la ala wajhil ilzam tapi tidak harus ya tapi tidak tidak harus ya, jadi kalaupun mereka melakukan beban syariat tersebut ya tapi tidak uh, tidak lazim ya, tidak harus seperti seorang yang dewasa ya atau uh, orang yang waras karena anak, anak kecil itu dianggap sebagai orang yang tidak uh, dewasa, belum balik dia. Nah, <clears throat> tapi tetap kalau dia melakukan perbuatan tersebut, sholat atau uh, puasa atau yang semisal dengannya, maka dia boleh melakukannya. Nah, dia boleh melakukannya. Ya. Poin yang keempat, yukaful majnunu anil muharramati mimba bikaffil fasadi wal adha wal udwan. Orang yang gila itu ditahan, dilarang Eh, untuk melakukan perbuatan yang haram ya, dalam rangka ya, untuk menahan dia dari melakukan kerusakan atau gangguan atau permusuhan terhadap orang lain. Nah, masya Allah taala. Ya. Kemudian kata pengarang rahimahullah taala yang kelima Idza qulna innal khitaba syamilun lil kuffari fa faidatuhu annahum yu'aqabuna ala dhalika yu'aqabuna ala dhalika fil akhirah. Poin yang kelima kata beliau, kalau seandainya kita katakan khitab itu khitab syariat, ya. Arah pembicaraan syariat, ya, beban yang yang dibebankan oleh syariat, ya, berupa perintah dan larangan itu mencakup orang-orang kafir. Kalau kita berpendapat dengan pendapat tersebut kata beliau, faidahnya adalah nanti mereka itu akan disiksa di hari akhirat, di hari kiamat ya disebabkan karena mereka meninggalkan perbuatan itu. Ya, meninggalkan untuk melakukan perbuatan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melakukan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah. Nah, fakullu wajibin min wajibatil islami yu'aqabu alaihi al-kafiru fil akhirah. Maka setiap kewajiban dari kewajiban-kewajiban dalam Islam, orang yang kafir itu nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat karena dia tidak melakukannya. Seperti kesolati, wazakati, wassomi, walhaji, waljihadi. Seperti solat, zakat, puasa, eh, haji, dan jihad. Nah, poin yang keenam kata beliau, La yu'marul kafiru bil ibadati hala kufrihi. Seorang yang kafir itu tidak diperintahkan untuk beribadah dalam kondisi kafirnya. Kalau dia masih kafir ya enggak tidak boleh kita perintahkan dia untuk ibadah. Nah, harus dia masuk Islam dulu. Dia ucapkan dahulu dua kalimat syahadat. Sebagaimana uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengutus Muad bin Jabal ke ke Yaman, Nabi bersabda, uh, Inna ta'ti qauman min ahli kitab, falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم بأن الله أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة Ketahuilah wahai Mu'ad, sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka hendaknya e, perkara pertama, dakwah pertama yang kau serukan kepada mereka agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Fa'inhum kali tali. Kalau mereka sudah mentaati engkau dalam perkara itu, ah, barulah apa? Beban berikutnya Kabarkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan mereka untuk berpuasa sehari lima kali dalam sehari semalam. Nah, jadi eh, orang yang kafir itu tidak diperintahkan untuk beribadah dalam kondisi kafirnya. Dia harus masuk Islam dahulu. Nah, kenapa? kalian min syartiha al-Islam. Karena di antara syarat ibadah tersebut adalah al-Islam bal law fa'alaha lam tukbal. bahkan kalau orang kafir itu melakukan Eh, ibadah tersebut maka tidak diterima ibadah yang dia lakukan berdasarkan eh, ayat yang telah kita bacakan tadi dalam surah At-Taubah ayat 54 Allah berfirman wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih surah At-Taubah ayat 54 nah, kama la yu'maru bi qada'iha idza aslama liqaulihi ta'ala qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Demikian pula Orang yang kafir itu kalau sudah masuk Islam, maka mereka tidak diperintahkan untuk mengkodok semua apa yang telah mereka tinggalkan dahulu. Kalau dia sudah masuk Islam. Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-Anfal ayat 38. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu kalau mereka mau berhenti, ini berhenti dari kekufurannya, dari kekafirannya, masuk Islam, yughfar lahum ma salaf akan diampuni untuk mereka apa-apa yang telah berlalu berupa dosa-dosa mereka. Nah, dibikin pula sabda Nabi SAW kepada Amr bin As. Jadi ini kesimpulan ya dalam syarah penjelasan Syekh Muhammad bin Salih al dari matan yang telah kita sebutkan tadi. Nah, Masya Allah Ta'ala. Berdasarkan juga sabda Nabi SAW, Ama alim taya Amr annal islam yahdimu ma qablahu. Maka na qablahu. Tidakkah engkau tahu, wahai Amr, bahwasanya Islam itu telah menghapus apa-apa yang telah berlalu, ini dosa-dosa yang telah berlalu. Artinya kalau ada orang kafir masuk Islam, ya, maka dia tidak wajib untuk mengkodok apa yang telah dia tinggalkan berupa kewajiban-kewajiban dalam Islam ketika dia masih kafir dahulu. Nah, jadi dia mulai dari nol lagi, dari baru. Nah, buat ta'lil sebabnya adalah li'anna fi dhalika tanfiran lahu anil Islam wat tajawuza Nah, wat tajawuza wal afwa anhu Nah. Wattajawuzu wal afu anhu mimma yuraggibuhu fil Islam. Apa sebabnya? Kenapa orang kafir itu kalau dia sudah masuk Islam dia tidak perlu mengkodok apa yang telah berlalu dari kewajiban-kewajiban yang telah dia tinggalkan ketika dia masih kafir? Apa hikmahnya? Hikmahnya karena kalau dia e, tetap mengkodok semua hal tersebut, ini akan menjadi sebab ya tanfir ya, membuat dia lari dari Islam. Ya. Bayangkan kalau ada orang kafir dia masuk Islam. Berapa umurnya? Umurnya umpamanya 25 tahun. Balik 15 tahun. Kemudian ketika dia masuk Islam kita katakan kamu wajib kodok solatmu yang 10 tahun kau tinggalkan. Nah, ini tentunya eh, apa namanya eh, membuat orang lari, ya membuat orang lari. Ya. Baru masuk Islam kemudian disuruh kodok disuruh kodok e, sholat yang dia tinggalkan selama 10 tahun lalu, bisa-bisa dia murtad lagi nanti kan begitu. Nah, apa-apaan nih saya masuk Islam kok langsung begini dan begitu kan begitu. Jadi ini memberatkan mereka, ya memberatkan mereka. Makanya kalau ada orang yang masuk Islam, ya tinggal kita e, eh, target dia, kita kita besarkan hatinya, kita motivasi dia. Makanya dianjurkan bagi sebagian kaum muslimin, kalau ada orang yang baru masuk Islam, kita berikan dia hadiah, ya kita kita jinakkan hatinya dengan harta, ini boleh, dibolehkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Supaya dia semakin cinta dengan Islam. Supaya, supaya dia makin cinta dengan Islam. Bukan malah ditakut-takuti atau diberat-berat, di, di, diberatkan dengan beban-beban yang tidak tidak tidak perlu dia lakukan. Seperti tadi, ya ada orang masuk Islam kemudian kita katakan kamu setelah ini kamu mulai sekarang kamu harus kodok sholatmu yang 10 tahun yang telah kau tinggalkan dahulu ini memberatkan dia tentunya jadi tidak ada seperti itu nah tidak ada seperti itu demikian pula wat tajawuz wal afu ya, memaafkan ya pemaafan dan di, di, di, di, di, dihilangkan semua kesalahan tersebut mimma yuraghibuhu fil Islam ini diantara perkara yang bisa membuat dia semakin cinta semakin dekat dengan Islam semakin besar hatinya kan begitu ya kita katakan Mulai sekarang kamu sudah dari nol lagi, semua dosa-dosamu telah terhapus oleh dihapus oleh Allah. Kamu sudah nggak nggak berdosa lagi, kamu dalam kondisi suci sekarang nggak punya dosa sama sekali dari nol. Mulai dari sekarang terhitung baru lagi dan seterusnya. Ini akan membuat dia apa? Semakin semangat, semakin dekat dengan dengan Islam, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Kemudian kata beliau Rahimahullah taala والدليل على أنهم يعاقبون على ترك الفروع قوله قولهم في, في, في الجواب قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين حتى وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين surah Al-Muddathir ya ayat uh, 42 sampai 46 dan dalil bahwasanya orang-orang kafir itu terkena Eh, Eh, orang-orang uh, kafir itu diiqab, diazab oleh Allah disebabkan karena meninggalkan furu', meninggalkan kewajiban-kewajiban cabang dalam Islam, itu dalilnya adalah ya, mereka akan disiksa di, di neraka nanti di akhirat karena meninggalkan apa? cabang-cabang kewajiban, furu' yang diwajibkan dalam Islam. Ya. Apa dalilnya? Firman Allah dalam surah al muddathir ayat 42 sampai 46. Ketika mereka ditanya, "Qal Eh, masalah kakum fi sakor apa yang membuat kalian masuk dalam neraka sakor mereka mengatakan kalu lam nakuminal musallin kami tidak termasuk orang yang sholat ya, berarti dahulu orang kafir eh, ketika dia meninggalkan sholat ya, begitu nanti di akhirat dia akan diazab dan ditanya kenapa kamu bisa masuk dalam neraka sakor ini maka dia jawab kami dulu meninggalkan meninggalkan sholat nah karena dia meninggalkan sholat padahal dia kafir ya tapi tetap diazab juga kenapa karena dia telah apa? Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masuk Islam, maka semua dosa-dosa yang telah berlalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, kaidah. Ada kaidah disebutkan oleh beliau di sini, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Kullu ibadatin muaqqatatin idza akhrajahal al-insanu an waqtiha li ghairi 'udhrin lam yanfa'hu qada'uha." كالصلاة والصيام فلو فرض أن الإنسان ترك صيام رمضان متعمدا نقول لا يقضيه لأنه لو, لو قضاه ما نفعه فإخراج الم... فإخراج المؤق... فإخراج المؤقت عن وقته فإخراج المؤقت عن وقته كفعله قبل وقته نعم كتب اليوم semua ibadah yang muakkotah, ibadah yang ada waktu, ada batas waktu tertentu, kalau seseorang meninggalkannya, ya, dia dia dia dia dia dia, dia, dia tinggalkan e, ibadah tersebut sampai keluar dari waktunya tanpa uzur syar'i, maka tidak bermanfaat kodoknya, seperti sholat dan puasa. Ya. Kalau dia umpamanya dia sengaja dia tinggalkan sholat, sholat subuh umpamanya. Dia ting sengaja tinggalkan sholat subuh sampai keluar waktunya. Maka walaupun dia kodok itu nggak bermanfaat. Kenapa? Karena dia sudah tinggalkan dengan sengaja. Ya, masya Allah taala. Di sini dia, dia sebutkan, seandainya kalau ada seorang yang tinggalkan puasa Ramadan secara sengaja, maka kita katakan kita beliau kita katakan dia tidak perlu untuk mengkodoknya. Ya, ya enggak, kenapa? Liannahu lau qadahu ma nafa'ahu. Karena kalau dia qada pun tidak bermanfaat juga untuk dia. Kenapa? Karena dia sudah tinggalkan dengan sengaja. Ya. Maka mengeluarkan sesuatu, satu ibadah yang telah ditentukan waktunya, ya, kalau dia keluarkan keluar dari waktunya, itu sama artinya dia melakukannya sebelum waktunya. Ya. Contohnya tadi puasa Ramadan. Ada orang puasa Ramadan di bulan Syakban. Dia puasa memang atau dia dia puasa dari sekarang dia kumpul puasanya sampai 30 hari eh, supaya nanti bulan Ramadan nggak usah lagi dia dia puasa. Kenapa? Karena saya sudah saya sudah puasa sebelumnya kata kata orang tersebut. Nah ini kita katakan puasa Ramadannya nggak sah. Ya maksudnya begini. Kalau ada seseorang yang meninggalkan ya simpelnya, kalau ada seseorang yang meninggalkan satu ibadah yang ibadah tersebut ada batas waktunya, dia tinggalkan sampai keluar waktunya, ya, maka tidak bermanfaat lagi walaupun dia kodok. Ya, kalaupun dia kodok, sama seperti dia melakukan ibadah tersebut sebelum masuk waktunya. Ya. Sebelum masuk waktunya. Contoh sholat subuh umpamanya. Nah, boleh nggak kita sholat subuh jam 3? Setelah itu kita tidur. Pulas sampai jam 9 pagi. Boleh? Nggak boleh. Ya. Karena sholat subuh itu bukan jam 3. Sholat subuh tunggu azan. Ya, kalau mungkin sekarang jam 4.30 umpamanya azannya. Maka tunggu sampai 4.30. Siapa yang sholat Eh, Solat sholat subuh sebelum waktunya, maka tidak sah solatnya. Nah, beliau kiaskan sama juga kalau ada orang yang uh, sengaja meninggalkan satu ibadah seperti sholat subuh tadi, dia sengaja ditinggalkan sampai keluar waktunya, maka ketika dia kodok puasa, eh, dia kodok sholat tersebut, maka tidak bermanfaat baginya. Itu sama seperti apa? Sama seperti dia melakukan sholat subuh itu sebelum waktu, sebelum sebelum waktunya. Nah, Allah taala alam. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan uh, pembahasan ini uh, atau kitab ini di pertemuan berikutnya tentang mawani'ut taklif, mawani'ut taklif. Ya, penghalang-penghalang taklif. Ya, ini akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang yang akan datang. Ya, pembahasan tentang al-jahal, nisyan, wal ikrah, kebodohan, lupa atau ikrah terpaksa ini akan kita bahas insyaallah taala di pertemuan yang akan datang sangat penting pembahasannya ya insya Allah kita akan lanjutkan nanti eh, di waktu yang akan datang nah Allah taala alam kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini.